Bagaimana hukum orang yang sholat dengan membawa Al-Quran dan membacanya ketika selesai membaca surat Al-Fatihah? Jawabannya, ya, uh, membaca Al-Quran, membaca mushaf ketika jadi imam itu adalah layang bari. Satu hal yang tidak sepatutnya dilakukan sebagaimana kata Sayyidul Simin rahimahullah ta'ala. Kenapa? Karena jika orang itu uh, membaca suratnya dengan mushaf, maka dia meninggalkan banyak sunnah. Yang pertama, sunnah untuk memandang ke tempat sujud. Itu tidak akan dia lakukan karena dia memandang mushaf. Kemudian akan banyak gerak, ya. dia akan gerak ngambil Quran di saku, kemudian gerak buka, gerak nutup, gerak nyakukan lagi. Maka ini e, kasratul harokah, banyak gerak yang tidak sepantasnya dilakukan. Oleh karena itu maka pada asalnya perbuatan semacam ini tidak sepatutnya dikerjakan. Memang terdapat riwayat bahasanya budaknya Aisyah radhiallahu anha mengimami salat tarawih ya, dengan membaca uh, mushaf akan tapi ingat uh, dibolehkannya hal ini untuk zakwan Maula Aisyah radhiallahu anha adalah karena bacaan tarawih ketika itu ditargetkan khatam oleh karena itu jika di satu masjid yang itu tidak ada di sana target untuk khatam Al-Quran, maka yang lebih baik adalah membaca dengan hafalan yang ada, ya, hafalan-hafalan yang ada. Jika ingin uh, ingin uh, ingin uh, ingin tambah hafalannya tidak surat yang itu-itu, ya memang jika dia tahu nanti jadi imam, ya disiapkan sejak pagi, siang, sore, nanti insya Allah ya, uh, malam bisa dipakai.